dengan firman-Nya Ya ayyuhat Allah mempertegas dengan firman-Nya Inna akramakum indallahi atqakum Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Maka siapapun manusia itu, baik dia lelaki maupun seorang wanita, yang paling mulia adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Meskipun lelaki telah diberi oleh Allah kelebihan dan kemuliaan yang barangkali tidak dimiliki oleh wanita. Tetapi bukan tidak ada wanita-wanita yang mulia yang melebihi sekian banyak lelaki. Karena kemuliaan agamanya. Karena kelebihan ilmu yang telah Allah berikan kepadanya. Dan keutamaan-keutamaan yang lainnya. Seperti Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang kemuliaannya melebihi segenap atau sekian banyak lelaki yang ada di muka bumi ini. Oleh karena itu yang paling penting siapapun kita, apakah lelaki ataupun wanita, berupayalah bagaimana bertakwa kepada Allah Azza wa Karena Allah telah menyatakan di dalam firman-Nya tadi, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan Islam mempunyai perhatian yang khusus kepada para wanita. Sehingga para wanita tidak dibiarkan sebagaimana sikapnya orang-orang jahiliyah yang menjadikan para wanita itu rendah dan hina. Di Dalam Islam, Allah menjadikan para wanita itu sebagai manusia yang mempunyai kewajiban dan hak dan dimuliakan oleh Allah. Di antara kemuliaan yang diberikan oleh Islam, Allah menjadikan para wanita itu sebagai barang yang berharga. Sehingga Allah mewajib, mewajibkan di dalam Al-Quran untuk para wanita menutup auratnya. Walidnina min jalabibihinna. Hendaklah mereka mengulurkan jilbab-jilbab mereka yang menutupi aurat mereka. Dan di dalam Islam wanita itu juga ikut mewarisi. Tidak seperti di masa jahiliyah yang mana para wanita itu justru menjadi barang warisan. Demikian pula nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam selalu berupaya mengarahkan para wanita dengan cara yang baik dan menyuruh kaum pria dari kalangan muslimin untuk bersikap yang baik kepada para wanita tersebut. Seperti sabda beliau alaihi salatu wassalam, Istausu bin nisa'i khaira. Berwasiatlah kalian terhadap para wanita itu dengan cara yang baik. Dan beliau alaihi salatu wassalam menjadikan untuk para wanita itu adanya satu hari khusus di mana beliau mengajarkan ilmu, mengajarkan agama kepada para wanita tersebut. Dan beliau alaihi salatu wassalam memberikan kesempatan kepada para wanita untuk mereka bertanya tentang agamanya kepada Nabi alaihi salatu Salam, sebagaimana beliau memberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kaum pria dari kalangan para sahabatnya. Sehingga dalam riwayat tak jarang kita melihat adanya wanita-wanita yang bertanya kepada Nabi alaihi salatu Salam tentang agamanya. Maka di antara pelajaran yang juga bisa kita petik dari hal-hal yang seperti ini di mana para wanita di masa Nabi alaihi salatu wassalam mereka sangat mencintai agama dan mereka sangat menginginkan mengetahui hukum-hukum agamanya. Mereka belajar, mereka mencari ilmu. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengarahkan mereka kepada yang terbaik. Di antara arahan Nabi alaihi salatu wassalam di mana beliau mengatakan pada suatu ketika sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari bahwasanya beliau melihat aksara ahli nar an-nisa e, penduduk api neraka yang paling banyak itu adalah para wanita. Dan diterangkan oleh beliau alaihi salatu wassalam Kenapa para wanita itu paling banyak menjadi penduduk api neraka? Kata beliau, karena mereka itu yukfirnal na'am wa yakfurnal Mereka banyak melaknat, banyak mengungkat, banyak mencaci maki dan mereka ingkar kepada suaminya. Bahkan disebutkan dalam sebagian riwayat Jikalau seandainya engkau berbuat baik kepada wanitamu sepanjang masa, kemudian dia melihat darimu sebuah kejelekan, maka dia akan mengatakan lam arafika khairan qab. Aku tidak melihat satu kebaikan pada dirimu. Maka semua ini diingatkan oleh Nabi alaihi salatu agar para wanita itu semakin mendekatkan diri pada Allah. Ya. Beliau mengarahkan mereka untuk memperbanyak sedekah dan memperbanyak beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Karena mereka adalah makhluk yang lemah yang dinyatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam bahwa mereka adalah penduduk api neraka yang paling banyak. Maka dari sini hendaknya para wanita muslimat memberikan perhatian yang besar untuk mempelajari agamanya, mengamalkan agamanya, dan menunaikan kewajiban-kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam banyak mendekatkan diri kepada Allah. Para wanita itu adalah iwamul bila tonggak untuk berdirinya sebuah negeri. Termasuk tonggak untuk berdirinya sebuah negeri karena sebuah negeri tidak akan berdiri hanya dengan kaum pria. Membutuhkan dukungan dari kaum wanita, wanita-wanita yang baik, yang akan melahirkan generasi-generasi yang baik, yang akan mendidik generasi-generasi yang baik, generasi-generasi Rabbani yang mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya apabila wanita itu rusak, maka sebuah negeri akan rusak. Dan Fitnah Bani Israel adalah mengenai para wanitanya. Dan kehancuran mereka karena para wanita. Bila wanita itu rusak, wanita itu buruk, maka akan buruk pula keadaan masyarakatnya. Maka pendidikan kepada para wanita adalah perkara yang sangat penting. Di sinilah wanita akan mengambil perannya di dalam membangun umat ini generasi umat ini berada di tangan mereka. Akan dibawa kemana generasi umat ini untuk selanjutnya? Apakah dibawa kepada arah yang baik atau yang buruk? Maka apabila wanita-wanita muslimat mau mengamalkan kitabullah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka cinta kepada agamanya, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, bergiat untuk menuntut ilmu tentang agama Allah Azza wa Jalla maka diharapkan bahwa kaum muslimin akan selamat. Generasi mereka akan menjadi generasi yang lebih baik. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan, "Maka waktu ba'di fitnatan awal ada rijal minan bisa. Dan aku tidaklah meninggalkan setelahku sebuah fitnah yang lebih berbahaya atas kaum pria melebihi wanita. Maka wanita-wanita ahli sunnah yang mereka mencintai sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti sunnah Nabi Alaihi Wasallam, mereka adalah tauladan. Mereka adalah panutan di dalam kemuliaan beragama kepada Allah. Mereka adalah contohan di dalam kemuliaan akhlak, kemuliaan sifat, kemuliaan harga diri, kemuliaan kehormatan, maka hendaknya para wanita muslimat dari kalangan ahli sunnah yang mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam menjadi cerminan yang baik untuk masyarakatnya, untuk keluarganya, untuk suaminya kalau dia sudah bersuami, untuk anak-anaknya, keturunannya kalau dia sudah mempunyai anak. Maka hendaklah dia belajar. Belajar tentang kitabullah, belajar tentang sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang dengannya dia mengetahui bagaimana dia menjadi wanita yang baik, wanita yang mengerti tentang agama, wanita yang mengamalkan Islam, mengamalkan sunnah. Jangan sampai wanita-wanita ahlu sunnah, salafiyat, apalagi penuntut ilmu, menjadi wanita-wanita yang tidak memberikan contohan yang baik kepada orang-orang yang berada di sekelilingnya. Karena kerusakan wanita adalah kerusakan masa depan. Kerusakan wanita adalah kerusakan masa depan. Sebab mereka adalah manusia yang memegang peran penting untuk generasi yang akan datang. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupaya untuk mengarahkan para wanita muslimat kepada hal-hal yang baik yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada jalan untuk menjadikan wanita muslimah menjadi wanita yang baik, wanita yang terhormat, wanita yang mulia baik di hadapan Allah, demikian pula di hadapan manusia, melainkan dia harus bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu agamanya Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam telah menyatakan bahwa talabul ilm fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Meskipun kalimatnya muslim, tapi yang dimaksudkan baik itu muslim ataupun muslimah. Karena dengan mempelajari ilmu dan yang lebih penting tidak hanya sekedar mengetahui ilmu agama, tetapi juga mengamalkannya. Karena ilmu itu dinyatakan oleh para ulama, la yuradu bihi Tidak semata-mata yang diinginkan adalah zatnya, walakin yuradu bihi ghairuh wa al amal. Tetapi yang diinginkan dengannya adalah selain daripada ilmu, yaitu amal. Nah, maka di samping belajar, menuntut ilmu, memahami agama Allah, baik dari kitabullah ataupun sunnah Rasulnya sallallahu Alaihi Wasallam, maka banyaklah mendekatkan diri kepada Allah dengan beramal dengan amalan yang soleh yang sudah dipelajari. Ya, amalan soleh yang sudah diketahui dari sunnah-sunnah Nabi Alaihi Wasallam. Dan banyak wanita-wanita mulia yang sudah dikenal oleh sejarah umat manusia. Ya, sebut saja seperti uh, istri Fir'aun yang beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Demikian pula dengan wanita-wanita yang lainnya seperti Ummahatul Mukminin, terutama Aisyah radhiyallahu anha, Ummu Salam radhiyallahu anha, dan yang lainnya. Ya. Itu adalah tauladan-tauladan yang baik yang menjadi contohan bagi wanita-wanita muslimah di dalam keimanan kepada Allah dan kepada Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira semoga kalimat yang ringkas dan sedikit ini bisa memberikan kemanfaatan yang banyak bagi para akhwat yang mendengarkan dan saya sudah wabillahi taufiq al hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.